Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah pada malam ini walaupun terlambat eh, jadi jalanan penuh sehingga apa eh, kita terlambat dari undangan ke sini langsung sampai kitabnya pun lupa nggak dibawa <laughs> Jadi insya Allah alhamdulillah topik pembicaraan kita pada malam ini adalah masih dalam Al-Qur'an. Akan tapi karena tidak ada kitabnya, jadikan topik pembicaraan kita adalah kenapa Al-Qur'an sekarang ini tidak digunakan. Ini adalah sebuah topik yang harusnya menjadi sebuah pertanyaan bagi kita semua sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pemimpin, dan sebagai orang yang bertanggung jawab. Sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari di antara kalian, setiap satu dari antara kalian itu adalah seorang pemimpin. Dan kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpin. Semua kita, siapapun dia, baik seorang suami yang sudah punya anak atau seorang suami yang belum punya anak atau seorang istri atau seorang ibu, apalagi seorang kakek dan nenek, semua itu adalah seorang pemimpin yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya dan apa yang diberikan kepadanya daripada amanat yang Allah berikan kepadanya itu. Oleh karena itu sekarang pertanyaannya kenapa Al-Quran yang Allah jadikan sebab turunnya merupakan rahmat bagi umat ini, merupakan mukjizah yang nyata, bahkan merupakan suatu mukjizah yang tidak ada bandingannya. Di antara mukjizah Nabi dan mukjizah para nabi-nabi yang lainnya yang paling nyata dan tidak mungkin tertandingi itu adalah Al-Qur'an. Di dalam Al-Quran itu bukan hanya seribu mukjizah, akan tetapi setiap huruf daripada Al-Quran mengandung seribu mukjizah. Jadi mukjizah, mukjiz itu artinya sesuatu yang tidak yang menjadikan orang itu tidak mampu untuk melaksanakan apapun juga mukjiz. Nah, ini di dalam setiap haraf daripada Al-Quran itu ada seribu mukjizah gitu. Nah, jadi dibanding dengan mujizahnya mukjizatnya Nabi yang berupa bulan itu terbelah menjadi dua, kemudian masuk ke lengan Nabi yang satunya, kemudian kembali lagi ke atas sana. Atau mukjizat Nabi yang berupa mengembalikan tangan yang sudah terpotong, mata yang sudah meleleh ke pipi, kemudian kembalikan lagi. Itu dibanding dengan mukjizatnya Nabi yang berupa Al-Quran itu tidak ada apa-apanya. Karena mukjizat Al-Quran ini bukan hanya mukjizat untuk suatu bukti kenabiannya pada saat itu saja, tidak. Eh, tapi pada saat-saat setelah Nabi pun semacam itu. Jadi sekarang Al-Quran ini masih menjadi mujizah bagi Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Al-Quran ini adalah satu-satunya mukjizat Nabi yang sekarang ini yang masih ada yang menjadi sebuah pertantangan bagi musuh-musuh Islam silahkan siapa yang bisa menandingi Al-Quran ini Cukup satu hal saja yang beri yang bisa mereka lakukan dan seharusnya dengan ideologi yang mereka punya, dengan logika yang mereka punya dan intelektual yang mereka punya, mereka mengakui akan kebenaran Al-Qur'an. Di mana Al-Qur'an menantang dengan jelas kepada kita semuanya. Kalau sumpah Al-Qur'an ini datangnya bukan dari Allah, maka silahkan Anda membuat satu ayat saja yang menandingi Al-Qur'an, maka kalian tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Buktinya sampai sekarang tidak ada tandingan, Al-Quran tidak ada tandingan. Kalau seumpama Al-Quran itu sesuai dengan firmannya, wa inna lahu lahafidun, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Sehingga hingga detik ini kalau ada satu orang yang merubah harokatnya saja, harokatnya pasti ketahuan. Apalagi sampai hurufnya. Apalagi sampai ayat-ayatnya. Kenapa hal yang semacam ini tidak membuka hati mereka? Tidak menggugah hati mereka? Sehingga setiap hari, setiap minggu kita melihat di dalam ilmu sains dan sebagainya itu terbukti satu persatu terbukti semua yang dinyatakan dalam Al-Quran semua terlaksana dan menjadi sebuah sumber daripada segala macam keilmuan di bidang apapun sehingga subhanallah terakhir ini yang terakhir kali bacaan Al-Quran bisa menyembuhkan penyakit kita baca Al-Quran saja itu bisa menyembuhkan penyakit itu dilakukan suatu studi, suatu apa, suatu penelitian oleh orang-orang yang pakar di dalam di dalam bidangnya. Itu subhanallah Al-Qur'an jika dibaca kepada orang sakit itu menenteramkan. Karena bisa dilihat kan jadi apa namanya itu eh, apa namanya tinggi rendahnya itu dengan dengan alat yang diletakkan, ketegangannya, keresahannya, kemudian kegalauannya, itu semua bisa ketahui. Tapi kalau dibacakan Al-Quran, subhanallah itu menjadi menurun. Jadi sedikit demi sedikit. Kenapa kita itu mengangkat tangan ketika berdoa? Ternyata dengan mengangkat kedua tangan ini ada sesuatu yang energi yang kita serap. Ini dalam mengangkat kedua tangan saja. Bagaimana kita sujud, bagaimana kita rukuk dan sebagainya. Itu semua mempunyai sir rahasia yang Allah berikan dan dampaknya itu selalu kebahagiaan kesehatan, kesentosaan, keamanan. Semuanya baik. Tapi kenapa nggak bisa buka? Kenapa nggak bisa membuka hal yang semacam ini? Jadi semua di dalam Al-Quran itu sangat luar biasa banyak hal yang terkandung di dalamnya. Tapi kenapa Al-Quran itu tidak bisa membuka banyak orang ini membuka pikirannya, wawasannya sehingga di, mereka itu benar-benar memastikan ajarannya Nabi melalui Al-Qur'an ini adalah ajaran yang paling benar. Kenapa demikian? Jawabannya cuma satu. Apa itu? Mereka tidak dapat hidayah. Mereka tidak mendapatkan taufik. Seperti saya katakan selalu, bahwasanya agama Islam ini bukan agama kita. Agama Islam ini bukan agama bagi pemeluknya kaum muslimin, tidak. Kalau seumpama agama Islam ini merupakan milik pemeluknya, maka niscaya agama Islam ini dari mulai ratusan tahun yang lalu sudah habis. Kenapa demikian? Nah, karena kita sendiri kalau kita memiliki sesuatu lalu kita tinggalkan, pasti diambil orang. Sedikit demi sedikit kita tinggalkan, diambil sedikit demi sedikit apa yang kita punya sampai habis. Kita nggak punya apa-apa. Itu kan logikanya semacam itu. Kita selalu menjadikan Al-Qur'an itu bukan bacaan kita, bukan sesuatu yang merupakan kita banggakan, tidak akan tapi kita telantarkan, kita tinggalkan. Kita tidak menyentuhnya kecuali satu bulan, satu tahun sekali yaitu bulan Ramadan. Padahal Al-Quran itu mempunyai rahasia yang banyak. Kamu susah, baca Al-Quran. Kamu sakit, baca Al-Quran. Kamu melarat, baca Al-Quran. Jadi semuanya ada di Al-Quran. Jadi apapun yang kita inginkan di dunia ini, adanya di Al-Quran. Tapi kenapa kok kita ini tidak condong kepada Al-Quran? Padahal kita pemeluknya sendiri. Gitu. Oleh karena itu, saya katakan bahwasanya agama Islam ini bukan milik pemeluknya tapi milik Allah SWT dan Allah menegaskan lagi-lagi dalam Al-Quran yuriduna yutfi'u nurallah biafwahim wa yakballah illa an yutimma nurahu mereka sangat menginginkan agar supaya cahaya Islam ini padam dari muka bumi ini sehingga agama Islam ini dijadikan digembar-gemborkan sebagai agama teroris sebagai agama yang menyesatkan sebagai agama yang me, yang menyengsarakan itu yang didengungkan di Eropa, di Afrika, di Amerika Latin semuanya disebarkan semacam itu sehingga mereka itu melihat Islam aja seakan-akan takut. Lalu apa yang kita lakukan untuk menghadapi uh, mereka yang sebegitu rupa propagandanya itu? Kita tidak punya apa-apa. Harta kita tidak punya. Senjata kita tidak punya Kekuatan kita tidak punya. Kita lemah, serba lemah dalam segala hal serba lemah. Tapi subhanallah, tambah gencar mereka semacam itu, tambah besar, tambah pesat kemajuan Islam. Dan ini menunjukkan bahwasanya ini bukan agama ini bukan agama kita, tapi agamanya Allah SWT. Wa illa an yutimma Allah telah menolak kecuali agama Islam ini harus tersebar, harus tersebar dan harus tersebar. Jadi nggak mungkin dipadamkan. Walaupun pemeluknya semacam ini. Tapi subhanallah justru yang keluar daripada agama Islam daripada kaum muslimin justru kita-kitanya di sini nih. Orang-orang desa yang nggak berpendidikan disuruh masuk Kristen, disuruh masuk kafir hanya dengan ditukar satu dus Indomie mau. Kenapa demikian ya? Karena mereka intelektualnya nggak ada. Tapi justru yang masuk Islam di era sekarang ini bukan orang-orang bodoh tapi orang-orang pinter. Dari mulai orang tersohor, para penyanyi. Barusan itu ada perempuan artis siapa Rihanna. Dulunya itu terbuka terbuka telanjang dia kalau kalau seumpama dia itu bernyanyi sekarang pakai jilbab rapi. Mulai dari petinju, mulai dari atlet sampai yang terakhir ini adalah sutradara fitnah. Yaitu yang dari Belanda itu Van Gogh itu Nah, itu dia masuk Islam. Kenapa demikian? Karena begitu be, begitu gencar-gencarnya orang-orang kafir itu menyerang Islam dengan segala propaganda yang mereka buat itu, akhirnya mereka buka. Beliau itu penasaran siapa sih Nabi Muhammad ini kok sampai dijelekkan semacam itu. Tapi kok diagungkan bahkan diakui oleh orang-orang intelektual dari mereka, dari kalangan mereka Nasrani dan Yahudi, dia adalah nomor satu di dunia yang mempunyai pengaruh yang terbesar di dunia. Sehingga begitu diteliti, maka dia terenyuh maka dia menyesal sampai akhirnya alhamdulillah tepatnya satu bulan setengah lalu beliau mualaf dan masuk Islam sehingga ketika dia masuk Islam dua minggu yang lalu dia berangkat ke Madinah sebelum ke Makkah dia berziarah kepada Nabi ketika berziarah kepada Nabi terlihat itu di YouTube dia menangis menangis menangis ketika duduk di raudhah dia menangis Ketika duduk di, di samping mimbarnya Nabi SAW, dia menangis juga. Kenapa dia menangis? Karena dia menyesal. Ini yang saya gembar-gemborkan kepada semua yang melihat bahwasanya Nabi serendah itu. Karena kalau kita melihat luar biasa memang rendahnya. Bayangkan Nabi di dalam film itu diperlihatkan Nabi itu berselingkuh. Ketahuan oleh Sayyidatuna Aisyah. Akhirnya Nabi mengambil pakaiannya dalam keadaan setengah bugil, dia lari begini dipukul-pukuli sama Aisyah. Coba lihat kita sebagai seorang muslim gimana kira-kira sakitnya. Tapi memang itu suatu propaganda untuk supaya mereka itu jangan sampai membaca Al-Qur'an, jangan sampai mereka itu mengetahui dengan ajaran Islam ini. Sehingga setelah itu dia masuk Islam dan dia berjanji, setelah aku pulang dari Mekah ini, saya akan membuat suatu film suatu bandingan dengan film yang sudah saya sebarkan dahulu. Saya akan sebarkan seluruh dunia siapakah Nabi Muhammad yang sebenarnya itu. Coba lihat. <laughs> Siapa yang menggerakkan dia? Ini orang kalau semua orang semacam ini, semacam dia yang tersohor, yang intelektual, yang kaya, yang dia itu mempunyai uh, nilai seni yang sangat tinggi, masuk Islam itu sama seperti masuknya Islamnya orang Indonesia yang nggak nggak ngerti apa-apa itu satu juta orang. Kenapa? Pengaruhnya besar. Sehingga nanti kalau sudah keluar film itu maka akan membuka lagi. Sekarang saja tanpa ada uh, film yang dibuatnya saja itu setiap tahun tidak kurang dari 100 100 eh, ribu lebih di kota London itu masuk Islam di Inggris lain lagi di Amerika lain lagi di Eropa dan bahkan subhanallah pada hari jilbab kemarin itu itu mereka berbondong-bondong anak-anak muda di kalangan Inggris maupun di Eropa itu merasa bangga dan bahagia dengan memakai jilbab. Ini kan luar biasa kan? Nah, jadi suatu mukjizah yang tanpa digerakkan oleh satu orang pun dari kita, tapi Allah yang menggerakkan itu semuanya. Nah, oleh karena itu para hadirin dan dimuliakan Allah taala, kita harus harusnya itu bangga Harusnya kita buka Al-Quran ini adalah sebuah pemberian Allah untuk umat ini yang tidak ada nilainya sama sekali. Bahkan yang menunjukkan bahwasanya Nabi merupakan Nabi yang paling mulia adalah turunnya Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalam ilahi yang berbentuk tertuliskan di dalam kertas. Tapi suatu mukjizah yang tidak mungkin akan dihapuskan dan tidak mungkin akan dirubah untuk selama-lamanya. Silakan siapa saja yang bisa ini tantangan daripada Allah SWT dalam Al-Quran. Silahkan siapa saja bisa merubahnya. Membuat ayat sebagai tandingannya. Tidak akan mungkin mereka bisa melaksanakannya. Oleh karena itu, para hadirin muliakan Allah Ta'ala. Tatkala kita sudah tidak cinta pada Al-Quran. Tidak senang dengan membaca Al-Quran. Ngerti nggak ngerti. Kita membaca Al-Quran itu pasti hikmahnya itu banyak. Jadi kita baca Al-Quran itu, itu sudah obat. Ingat kan, selalu e, disebutkan oleh para ulama bahwasanya ada obatnya kegundahan, ada obatnya kesusahan, yaitu tiga hal. Obatnya kesusahan itu tiga hal. Sekarang kan kebanyakan susah orang-orang sekarang ini. Ya sebenarnya kesusahan itu bukanlah kesusahan, tapi sebuah kenikmatan. Kalau bukan karena dilepur dosa kita atau karena dinaikkan derajat kita, sebetulnya semacam itu dibalik kesusahan itu. Akan tetapi kesusahan bagaimanapun bentuknya, maka ada tiga obatnya. Yang pertama, membaca Al-Quran. Ngerti yang ketiga membaca aja Al-Quran. Terasa nikmat, Adam nanti lihat. Sedikit demi sedikit segala macam problem kita itu akan terlepas. Yang kedua, majlis taklim. Hadir majlis taklim semacam ini. Dan ini semua juga kembali bersumber pada Al-Quran. Kenapa demikian? Mungkin kita itu mendapatkan segala macam musibah apapun bentuknya itu karena perbuatan kita. Jadi apapun yang terjadi pada kita itu karena sebab ulah kita sendiri. Sehingga tatkala kita hadir majelis alim, oh ternyata yang saya lakukan ini adalah haram. Oh ternyata yang saya lakukan ini makruh. Oh ternyata, oh ternyata inilah menjadikan sebab setelah kita hadir majelis alim kemudian kita tahu. Kemudian yang ketiga, bangun tahajud. Ketika semua orang tidur kita bangun tengah malam jam setengah empat paling tidak jam tiga sampai setengah empat kita sholat dua rakaat itu kita rasakan nikmatnya luar biasa bahkan bagi orang tertentu bagi orang yang sudah melaziminya akan dirasakannya sholat dua rakaat di tengah malam sambil berdiskusi dengan Allah Taala itu lebih nikmat daripada nikmatnya berhubungan badan dengan istri kalau sumpah mereka ketinggalan sampai ketiduran, kebablasan, maka mereka menyesalnya itu bukan hanya seminggu, sampai berbulan-bulan karena kehilangan satu malam saja. Itu kenikmatan yang sesungguhnya. Enggak ada kenikmatan di dunia. Kalau kita mencari kenikmatan di dunia itu berarti kita mencari sesuatu hayalan. Kata Imam Ali karamallahu wajah, "La tadrubu syai'an ma khalaqallah." Jangan kamu cari sesuatu yang Allah tidak ciptakan di dunia ini. Ditanya apa itu apakah itu ya wahai Imam? Rohatun fit dunia. Kebahagiaan di dunia. Nggak ada kebahagiaan di dunia. Kita lihat setiap orang masing-masing di antara kita ini semua. Pasti ada musibahnya masing-masing. Ada persoalannya masing-masing. Ada problemanya masing-masing. Nah, tapi kalau kita baca Al-Quran, kita sebalik, kita akan menjadikan segala macam persoalan itu bukan persoalan, tapi sebuah kenikmatan dan anugerah dari Allah Taala. Nah, apa? Sebagaimana saya katakan tadi, bahwasanya segala macam musibah itu maksudnya hikmahnya itu adalah meleburkan semua dosa kita atau menaikkan derajat kita dan semuanya bagus. Cuma kita kalau kita tidak membaca Al-Qur'an nggak ada keimanan. Ah, maka dhaful iman ini kelemahan daripada keimanan inilah yang menjadikan orang itu gampang berbuat maksiat, susah untuk melaksanakan sebuah ketaatan. Kenapa anak muda kita ini sekarang yang namanya pacaran sudah jelas-jelas haram, nggak boleh tidak ada satu ulama pun yang membolehkan. Ini adalah sunnahnya setan. Tapi kenapa mereka itu tetap saja? Mereka tidak tersentuh Al-Quran. Mereka dari awalnya sudah tidak disukahkan oleh orang tuanya, tidak disenangkan dengan Al-Quran. Jadilah semacam itu. Tidak ada rasa takut. Padahal kalau orang sudah biasa membaca Al-Quran, mau lihat perempuan saja, astagfirullah, astagfirullah gitu. Nah, sekarang kan sudah nggak ada yang kayak begitu. Jadi kalau ada perempuan lewat di depan kita, apalagi cantik, kalau nggak dilihat emang. Yang terjadi semacam ini. Kenapa? Kita tidak ada rasa murogobah. Dan murogobah itu karena keimanan. Keimanan itu paling besar yang kita dapatkan dari Al-Quran. Oleh karena itu, para hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita biasakan bertadarusan itu bukan hanya di dalam bulan Ramadan. Tapi walaupun di bulan-bulan sering Ramadan kita terusan sama anak-anak kita, kumpul ke mereka, baca ganti-ganti. Paling tidak kalau seumpama habis maghrib kita itu sibuk dengan hadir majelis taklim dan sebagainya, maka habis sholat subuh jangan dibiasakan mereka itu tidur pagi. Nabi Muhammad mengatakan tidur pagi itu yamna'ur rizik, an-naumu fi sabah yamna'ur rizik. Kecuali kalau sudah isyraq, kalau sudah isyraq tidur tidak tidak apa-apa, tapi kalau habis sholat subuh langsung tidur, mencegah rezekinya. Jadi kalau semua ada orang melarat, orang cari rezeki nggak pernah berhasil, ah lihat dulu coba. Karena bisa jadi ajaran dan anjuran daripada nabinya tidak dilaksanakan. Di antaranya adalah jangan tidur pagi. Kalau tidur pagi habis sholat subuh langsung tidur sebelum isyarat. Padahal isyarat itu nggak terlalu lama menunggunya. Jadi kalau sekarang ini setengah enam pagi itu adalah waktu syuruk, waktu terbitnya matahari. Berarti tambah 16 menit. Jadi setengah enam lewat 16 menit atau jam 6 kurang 14 menit. Nah itu sudah selesai, boleh tidur. Tapi sebelum itu jangan. Kenapa? Itu waktu yang jadi sampai-sampai kata Nabi Muhammad dojatil arat. Yang namanya bumi ini menghentak-hentak. Kok bisa di waktu yang semacam ini tidur? <laughs> Gitu lah. itu dojatil arat kata Nabi Muhammad Nah, sehingga keberkahan gak didapatkan. Tatkala keberkahan gak didapatkan, sempit rezekinya. Nah, oleh karena jangan biasakan tidur, habis sholat subuh itu kecuali setelah isyrok. Setelah isyrok tidak apa-apa, bahkan sunnah hukumnya gelulah. Tapi kalau seumpama e, setelah subuh langsung tidur itu jangan. Walaupun dia sholat tahajud lebih baik jangan. Biarkan kita itu tidak langsung tidur. Nah ini kalau seumpama kita mau mendengarkan, mau melaksanakan ajarannya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ternyata jadi kita semacam ini sekarang itu tidak lain dan tidak bukan sebabnya itu adalah kemunduran kaum muslimin daripada Al-Quran kemunduran kaum muslimin daripada ajaran Al-Qur'an dan kemunduran kaum muslimin daripada mencintai Al-Qur'an. Jadi kita jujur saja, coba kita jujur kepada diri kita sendiri. Ayo setiap hari ada yang baca Al-Qur'an di rumah kita? Nah, kalau semua dibaca Al-Qur'an berarti menjadi penerang dalam rumah itu kata Nabi SAW Nah, sekarang kalau sudah sehari itu nggak ada baca Al-Qur'an. Tapi yang ada nyanyian. Yang ada gosip, yang di setel, Yang ada televisi yang berupa fitnah itu. Sehingga pantas kalau di rumah kita itu ada setan banyak, malaikat rahmat keluar. Apalagi kita sudah tidak menampik, menampik lagi apa yang diajarkan Nabi, jangan sampai ada lima hal dalam rumah kita. Apa itu? Kalau ada lima hal maka malaikat rahmat tidak akan masuk dalam rumah kita. Patung, walaupun gantungan kunci. Jadi kayak boneka itu, selain boneka, kalau boneka itu dimaafkan. Tapi selain boneka, gantungan kunci yang ada patungnya. Bahkan rumah kita di depan rumah kita itu ada patungnya. Gimana memasuki? Bagaimana akan diharapkan dimasuki oleh malaikat rahmat? Rumah yang ada anjingnya, nggak bakal masuk itu malaikat rahmat itu ke dalam rumah itu. Kemudian rumah yang ada salibnya, sengaja atau tidak sengaja, maka setiap rumah yang ada salibnya tidak akan masuk oleh malaikat rahmat. Kemudian rumah yang ada perempuan yang terbuka jilbabnya sementara di rumah itu ada laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, ini kan sudah banyak di rumah kita. Di rumah-rumah kita banyak yang semacam itu. Ada yang bukan mahramnya tapi terbuka jilbabnya, kelihatan auratnya, kelihatan rambutnya. Maka rumah-rumah yang semacam itu itu akan terjegah masuknya rahmat. Sehingga kemarin itu subhanallah kita melaksanakan ajaran Nabi ini ada seseorang yang sekarat tapi tidak mati juga sampai seminggu lamanya. Telepon sama kita ini anaknya, e, beb ini sudah seminggu sekarang di ruang ICU tapi belum meninggal juga. Kita malah kasihan sama sama abah katanya. Ya kalau bisa kalau memang sudah waktunya sudah biarkan dia meninggal gitu. Saya tanyakan, apakah di situ ada perempuan yang bukan mahramnya yang nggak pakai jilbab? Akhirnya dia jawab, iya ada. Coba suruh keluar dulu. Akhirnya keluar, suruh keluar. Begitu dia keluar dari pintu meninggal dunia. Nah, ini kan suatu jadi apa yang diajarkan Nabi Muhammad itu terbukti, nyata gitu loh. Nah, jadi bukan bukan kita katakan oh, ini sudah waktunya kalau bukan waktunya nggak bakal mati. Nah, jadi mungkin ada sebab-sebabnya. Karena di azal itu kan ada dua, ada di umul kitab, ada di lohil mahfud. Kalau di umul kitab tidak berubah, lohil mahfud ada pilihan. Kalau dia itu nggak ada yang pencegah, masuknya malaikat rahmat cepat matinya. Tapi kalau ada yang e, eh, masuknya e, eh, mencegah masuknya malaikat rahmat maka akan tercegah kematiannya dengan cepat. Nah, kan ada pilihan dua pilihan itu. Tapi kalau dia umul kitab enggak, cuma satu pilihan. Tapi di lahir food ada dua dua pilihan gitu. Nah, maka jadi bukan nggak bisa kita sadarkan. Oh itu kan sudah belum waktunya, kok waktunya ya pasti meninggal gitu. Nah ini diantara sebabnya semacam itu. Oleh karena itu para hadirin yang Allah Taala biarkan mayoritas kita semacam ini jangan kita terikut ternyangkut dengan arus yang mayoritas ini jangan. Tapi hendaknya selama mayoritas ini ikut Nabi kita ikut. Tapi kalau mayoritas ini tidak ikut Nabi kita tidak ikut. Walaupun kita sendirian. Nah, itulah maksud daripada hadis Nabi yang berbunyi la takunu imma Jangan kalian menjadi imma maka ditanya oleh sahabat Nabi Mamal, "Imma ya Rasulullah, siapa imma itu ya Rasulullah?" Allazi gola in ahsanan nas ahsantu wa in asa'an nas asatu. Kalau mereka itu baik, kita juga ikut baik. Kalau mereka itu buruk, kita juga ikut buruk. Tidak kata Nabi SAW. Walakin watinu wafusakum, Kuatkan hati kalian. Ikutilah ajaranku. Ikutilah syariat ini. Katakan dengan hatimu yang kokoh. In ahsanat nas ahsantu. Bal ziyadah. Kalau mereka itu baik, aku harus lebih baik lagi daripada mereka. Wa in ahsanat ahsantu. Kalau semua mereka itu e, berbuat jelek, jangan ikut, tapi kita berbuat baik kepada mereka. Nah, itulah yang bukan imam. Akhirnya kita minta kepada Allah taala Semoga kita semua termasuk yang diberikan oleh Allah Ta'ala hidayah dan taufik. Dan semoga hidayah dan taufik yang kita rasakan sekarang ini berkesinambungan. Ya Allah sebagaimana engkau telah memberikannya kepada kami semua. Taufik dan hidayah untuk menghadiri majlis ta'lim ini. Maka sangat-sangat tidak mungkin, sangat-sangat jauh daripada seorang yang sangat mulia memberikan sesuatu kepada seseorang kemudian ditariknya kembali. Ya Allah, tetapkanlah segala macam hidayah dan taufik yang ada dalam hati sanubari kami dan biarkan tetap semacam ini sampai kami meninggalkan dunia yang fana ini dan biarkan hidayah dan taufik ini tetap tertancap kepada anak-anak kami, istri kami, keturunan kami sampai hari kiamat nanti. Dan bagi saudara kami yang belum mendapatkan taufik dan hidayah ini ya Allah. Berkatnya majlis yang mulia. Majlis Nabi Muhammad SAW ya Allah. Jadikanlah mereka itu mendapatkan taufik dan hidayah. Sehingga mereka juga bersama-sama kita berbondong-bondong diarahkan ke surga bersama Nabi Muhammad SAW. Ala hadiniya wal kulniyatin salihah. Wa ala mana wa sallallahu al-fatihah.